الله Kita ke قول السديد قال الشيخ علي رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله apa yang datang tentang menyembelih untuk selain selain Allah. Qala ay annahu syirkun. Yang seperti apa? kalau misalnya pun kedatangan pembesar dia menyembelih untuk menghormati pembesar tersebut lalu dia tinggalkan sembelihannya itu itu di sebagian lain seperti itu diantara bentuknya ya itu termasuk syirik nah qala innahu syirik fa dan nusus al-kitab wa sunnah sarihatun fil amri bidzabhi lillah syirik karena dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tegas memerintahkan untuk menyembelih karena Allah. Ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan. Artinya pernyataan itu kan bukan pernyataan kosong. Nah, sudah ter nah, terwujud dalam bentuk tindakan. Ini perbuatan. Nah, kemudian perintah Allah dengan tegas, pasal li rabbika wanhar. Nah. Wa ikhlasu wa ikhlasu dzalika liwajhi dan mengikhlaskan sembelihan tersebut, perbuatan tersebut demi mengharapkan wajah wajah Allah. Kama hiya sarihatun bidzalika fi shalah. Sebagaimana tegas menyebutkan dalam tentang salat, faqad Allah dzaba bis shalah fi iddati mawadhi' min kitabih. Dan Allah telah menggandengkan penyebutan sembelihan ini disebut bersamaan dengan salat di dalam di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam dua ayat itu. Surat apa? Al-Kautsar dan surat Al-An'am. Nah. Qala wa idza sabata anna adh-dhabha lillahi min ajalli al-ibadat wa akbari at-ta'at Fadhabhu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun an da'atul Islam. Kalau sudah yakin bahwa meyakini bahwa menyembelih untuk Allah itu merupakan ibadah yang paling utama, ketaatan yang paling utama. Mana buktinya? Karena diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah, ibadah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu di itu ibadah. Nah, perintah kalau ini perintah ini seperti ini. Nah, kalau tidak ada syarifnya yang lain, maka itu termasuk ibadah ibadah imma sunnah, imma nah. nah apalagi hal-hal yang seperti ini disebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah, nah itu menunjukkan ibadah pujian-pujian. Baik. Nah, di antara yang di sini dikatakan bahwa apa namanya menyembelih itu adalah ibadah dalam dua ayat ayat tadi surat Al-An'am dan surat Al-Kautsar. Wa akbarit ta'at dan merupakan ketaatan yang paling besar, paling tinggi. Fadhabhu li ghairillah, maka kalau sembelihan untuk Allah itu merupakan ibadah yang paling utama, maka kalau sembelih menyembelih sesuatu untuk selain Allah adalah syirkun, syirkun akbar mukhrijun an dari Islam maka kalau menyembelih untuk selain Allah siapapun dia dengan apapun juga ukurannya sekecil apapun itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Nah, nah ini sembelihan untuk anu untuk anu apa namanya nabi fulan untuk mbah fulan untuk jalan ya Lafaznya yang bagaimanapun seperti apapun nazar ini sembelian untuk syekh fulan hmm. itu termasuk di dalam di dalamnya qala fa inna hadda syirkal akbar hadda syirkil akbar wa tafsirihi wa tafsirahu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu karena batasan definisi syirik akbar dan penafsirannya yang meliputi semua bentuk dan satuannya yaitu ayyasrifal abdu naw'an aw fardan min afradil ibadah li ghairillah. Artinya syirik akbar itu ini dengan definisi yang lengkap, syirik akbar itu adalah seorang hamba membelokkan mengalah mengalihkan mengalihkan na'wan satu jenis au fardan atau satu macam atau satulah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah atau dari jenis-jenis ibadah atau dari berbagai macam ibadah li ghairillah dia alihkan diarahkan kepada selain selain Allah dan ibadah itu semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah ucapan ataupun perbuatan lahir dan lahir dan batin itu semua di nah, ibadah ibadah. Ucapan apa? Doa misalnya. Kalau diserahkan kepada selain Allah berarti syirik. Dengan definisi ini. Menyembelih. Nah, kalau dia serahkan kepada selain Allah juga berarti nah, anak menyembelih untuk Allah itu dicintai oleh Allah. Maka kalau diserahkan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Apalagi yang nah, apalagi kata beliau kata Syekhul Islam zahiran wa batinan. Yang batin masalah tawakal, cinta, khauf. Nah. Qala fa kullu intiqadin aw qawlin aw amalin thabata annahu ma'murun bihi min asy-syari'. Semua i'tiqad atau ucapan atau perbuatan sabata telah sabit annahu ma'murun bihi min asy-syari'. Diperintahkan oleh syariat. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Fasirfuhu lillahi wahdah mengarahkannya hanya kepada Allah satu-satunya Tauhid dan wa iman dan wa ikhlas. Berarti itu adalah tauhid, iman dan keikhlasan. sirfuhu li ghairillah syirkun wa kufrun. Kalau diserahkan kepada selain Allah, itu adalah syirik dan kekufuran. Sebut keyakinan apa saja dalam amalan hati juga. Nah, keyakinan apa saja misalnya, ya iman, nah, atau kaul, atau amal, amalan hati atau amalan anggota badan, ucapan juga begitu istighasa, isti'adzah. Diserahkan kepada selain Allah, maka itulah perbuatan syirik. Fa'alaika bihadad dhabit li syirkil akbar alladhi la yashud anhu syaiq maka dalam kau pegang babit patokan ini tentang syirik syirik akbar yaitu dan jika seorang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain selain Allah. Itu syirik akbar. Dan ibadah itu kembalikan. Semua yang dicintai oleh Allah, lahir batin, ucapan perbuatan itu namanya ibadah. Ibadah. La yashud anhu syai'un. Tidak ada yang keluar menyempal, memisah dari pedoman tersebut. Semuanya mah masuk. Ibadah yang dilakukan oleh lisan, oleh hati, oleh tangan, anggota badan, dan lainnya. Kama anna hadda syirkil akbar, asfar, sebagaimana batasan pengertian syirik asfar itu huwa adalah kullu wasilatin wa dari'atin. Semua wasilah dan dari'ah, jalan. Yutatarrakum minha ila syirkil akbar. Yang bisa berangkat darinya, ya, bisa membawa kepada kepada syirik, syirik akbar. Nah, semua wasilah, semua sarana yang menyebabkan seorang itu terbawa kepada syirik akbar itu adalah syirik asghar. Minan iradat, keinginan-keinginan di dalam hati. Niat yang tidak ikhlas. Riya. Ya sum'ah. Nah, bahkan di dalam apa disebutkan niat yang riak yang kecil itu sudah merusak amalan wal aqwal ucapan ucapan hati dan ucapan lisan wal af'al perbuatan perbuatan hati perbuatan lisan dan anggota badan allati lam tablugh rutbatal ibadah yang tidak sampai pada tingkatan ibadah ucapan banyak kan ya. wah kalau enggak ada dokter dia nah kasihan habisnya nah kan itu Kalimat seperti ini kan bukan ibadah. Iya. Itu malah membawa kepada syirik asbar. Itu syirik as asbar. Beliau memang sebab. Siapa yang menjadikan beliau sebagai sebab? Allah. Nah, ketika orang itu bersandar kepada sebab, lupa kepada musabibnya, itulah membawa dia kepada syirik asbar. Apalagi kalau wah betul-betul Ya, sudah lupa kepada tidak lagi sama sekali. Enggak, memang dia mau apa? Dia yang menyembuhkan buat saya sehat lagi. Jatuh kepada syirik syirik akbar. Nah, kenapa menganggap dia punya kekuatan yang menyembuhkan kita? Nah. Ya. Nah, ini harus di obat. Ini seperti itu juga obat. Nah. Nah, siapa lagi yang lain misalnya seperti ucapan sebagian apa bersumpah ya sumpah tapi bukan karena dengan demi Allah kemudian apa kalimat-kalimat apa ya, menyamakan masyiah ya, seperti ucapan sebagian sahabat para Rasulullah masya Allah wa wasyita ya, ya. kalau apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh anda Nah, Rasulullah langsung mengatakan ajal lillahi niddan. Nah, itu kan tidak ibadah. Tidak ibadah, tidak ibadah. Wallahu a'lam. Baik, fa'alaika maka peganglah olehmu bihadaini dhabitain. Dua pedoman ini, di syirkil akbar wal asghar. Artinya hafalkan, diingat apa itu syirik asghar, semua yang membawa kepada syirik akbar. Apa itu syirik akbar? menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Selesai. Apa itu ibadah? Kembali. Semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh syariat itu ibadah. Ibadah. Fa'innahu mimma yu'inuka itu termasuk diantara hal-hal yang membantumu ala fahmil abwabi as-sadiqah wal lahiqah. Itu membantu Anda untuk memahami bab-bab sebelumnya dan bab-bab yang akan datang. Min hadzal kitab dalam kitab ini wabihi bihi furqan dengan itu anda akan memperoleh furqan yang bisa membedakan bainal umur di antara perkara-perkara yang ada allati yaksuru ishtibahuha yang sering tersamarkan wallahu musta'an wa alaihi tukalan hanya kepada Allah kita mengadu minta pertolongan dan kepadanya kita berserah berserah diri nah, ya nah, dua hal ini yang perlu kita selalu ingat syirik akbar itu nah, membawa pelakunya keluar dari Islam. Gugur amalannya. Ya, hancur amalannya. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, tidak akan keluar dari neraka. neraka. Kekal. Nah, di dunia tidak boleh disolatkan. Kalau dia punya istri-istrinya dah putus. Nah, kemudian apa lagi? Tidak mewarisi, tidak saling mewarisi. Dikuburkan di, jangan di kuburan kaum muslimin. Ada satu hal disebutkan para ulama ya, kuburan campur itu itu menyakiti jenazah kaum muslimin sebetulnya. Ya, mereka tersakiti dengan penderitaan siksa yang, yang dialami oleh orang-orang kufar yang tersiksa. Dan sebagian dari ada apa? Terangan para ulama. Nah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri Allah, Allah beri taufik pemerintah untuk memisahkan ya. Nah, paling tidak dia kan juga aman. Nah, kaum muslimin punya sendiri, mereka punya sendiri. Qala, Ini dulu saya. Saya Baik, wallahu a'lam. Nah. نسأل wal wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah,